Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini teman-teman dari DIV apa namanya? diflekso refleksologi alhamdulillah mana yang dari div? acungkan tangan yang tuna netra ada alhamdulillah yang tuna rungu ada harus ada penerjemah ya baik hadirin sekalian kita akan sedikit membahas tentang ambisi ya kita baca dulu surat Ali Imran ayat 26. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Katakanlah, Tuhai ya Allah, pemilik kekuasaan, engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang engkau kehendaki dan engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang engkau kehendaki engkau muliakan siapapun yang engkau kehendaki dan engkau hinakan siapapun yang engkau kehendaki di tangan engkaulah segala kebajikan sungguh engkau maha kuasa atas segala sesuatu ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang diberikan amanah kekuasaan dalam bentuk apapun kecuali pasti Allah yang menetapkan jadi ketua RT, ketua RW, ketua senat, ketua organisasi, DKM, kemudian apa lagi sih ketua Pramuka, Komandan Menwa, Komandan Batalion, jadi Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, Presiden, Ketua PBB, semua yang diberi kekuasaan mutlak Allah yang menetapkan. Tidak akan jadi kalau tidak ditetapkan Allah. Dan pada saat tu'til tilmul kamantasya, jadi kalau Allah menetapkan seseorang akan jadi sesuatu, maka semua syariat terjadinya ketetapan Allah itu akan ada. Orangnya diberi kemampuan, jadi tidak akan begini. Oh, Panglima TNI itu nanti dari awal sudah ada garis kemampuannya tuh. Ditakdirkan masuk tentara dulu dan gak mungkin ujuk-ujuk ada panglima TNI dari mana gitu Hansip terpilih pada susah nggak jadi malah tapi takdirnya ada posturnya dibuat cocok untuk masuk akabri diberikan intelektual sehingga lulus saringan ini masuk ke ses ses ko TNI ya begitulah sehingga jenjangnya perang juga nggak ketembak. dan kalau ketembak kan nggak jadi panglimanya. Terus diuji terus. Ini rote ini tidak tiba-tiba ada. Seperti Pak Jokowi jadi presiden Indonesia itu emang sudah Allah yang menetapkan. Terus ini jadi wali kota, jadi gubernur Jakarta, terus pemilihan jadi. Sama, bukan hanya ini. Mas Entrum juga di Mr. Trump <laughs> kalau di Jawa kan Mas Entrum kan yang diduga Mbah Hilari yang bekal jadi tapi dalam ketentuan Allah Mas Entrum jadi termasuk yang lagi ceramah ini siapa coba Ajimi ini <laughs> ini Hadirin, ini serius ya. Ini saya buka kartu yang aslinya. Apakah saya bercita-cita jadi ulama, jadi kiai? Enggak tuh. Enggak kebayang. Tidak terbayang. Ayah saya seorang prajurit TNI. Saya dibesarkan anak kolong, anak tentara. Kehidupannya kehidupan begitu. Sehingga terbentuk dalam cita-cita saya ingin seperti Bapak ingin jadi prajurit juga. Pengen masuk akabri. Sudah berlatih. Sudah siap dengan uh, persiapan matang. Daftar. Tapi udah begitu takdirnya. Kenapa orang lain pada tinggi ya? Jadi asal paling pendek di antara semua <laughs> calon tuh. Mundur. Padahal nilai bagus. Waktu itu KTBLC sudah ada. Karena nggak ada takdirnya di sana. Mari, sampai selesai kuliah belum belum ada remeng-remeng bekal ke agama standar aja. Saudara, ini muda-muda sudah belajar agama. Saya standar belajarnya dari orang tua dan dari guru sekolah. Dengan rasa hormat dulu di sekolah tuh yang pakai jilbab tuh cuma satu guru agama itu juga sudah sepuh dan diselendangkannya eh, begitu. Tidak jilbab, nggak ada jilbab dulu. Saking langkanya untuk dapat akses ilmu tidak seperti sekarang. Saudara tahu, saya belajar agama kapan? Sesudah selesai kuliah. Sesudah lihat adik. Adik ini yang ketiga ini lebih sungguh-sungguh ke Allahnya. Saya selesai kuliah, pulang ke rumah, didapati Adi sudah lumpuh, mata juling, badan sudah sulit, jalan, kuliah. Adi masih kuliah di ekonomi Unpad. Saya dengan Adeda bergiliran ngantar ke sekolah karena harus digendong. Digendong karena telinga sudah sulit mendengar, progresif sakitnya. Tapi Adi ini selalu ke masjid, digotong ke masjid tuh walaupun lama-lama tidak bisa duduk di masjid jadi berbaring seperti mayat begitu memang begitu berbaring saja karena kalau duduk terguling yang saya tahu tidak lepas tahajud walaupun tidak bisa wudhu karena lama-lama makin tidak bisa bergerak tangannya harus dipakai tayamum atau dilap untuk wudhu duduk terguling nah syariatnya itulah yang membuka hati saya ini adik ini. Kalau lihat akuarium, keluar air matanya. Kenapa lihat akuarium nangis? Bukan lihat akuariumnya, ah. Lihat ciptaan Allah. Bagaimana Allah menciptakan keindahan, sisit-sisitnya, warnetnya yang pesona. Sampai ke sana tuh adik. Kalau punya uang, semoga saya tidak berlebihan ya dalam menyatakan. Kan susah dipegang uangnya, tapi banyak rezekinya tolong belikan ini buat temen eh buat anaknya yang DKM anaknya itu yang di masjid malam tahajud tidak mengeluh ketika ditanya kenapa tidak mengeluh deh kan semuanya udah diukur oleh Allah ah. orang lain banyak pahala dengan banyak amal mudah-mudahan saya bisa punya pahala kalau saya sabar gitu punten hadirin ujiannya saya di kampus tuh banyak prestasinya ketua senat, komandan menwa, juara baca puisi, juara cipta lagu, juara pidato, wah pokoknya mah ngeraja aja. Karena saya kan ketua senatnya. Senat mengadakan perlombaan, yang menang ketuanya dong. Ya. Betapa menyebalkannya. Masa dia yang ada India juaranya? Saking begitulah gimnastia zaman dulu. Belum pakai Abdullah dulu ya. Nah, tapi lihat adik ini, Nek, padahal di kampus juara, juara, juara. Kecil tuh saya tuh. Minder. Kenapa adik saya bisa gini? Tenang. Saya enggak. Kenapa tajunya jalan? Saya enggak. Karena tidurnya sekamar dengan adik maka itulah yang membuat terbukanya hati. Itu umur 23 tuh. Jadi saya terlambat sekali untuk belajar agama. Barulah dengan teman-teman, dengan Eka, Pak Deden, mulai berguru sana sini. Tuh oh, cari-cari guru, sampailah berguru di Garut, di Ajengan, Junaidi. Nah, cucunya itu sahabat karib. Awalnya di masjid, Dulu pertama ke masjid orang anggapnya stres. Karena tiap ada adzan nangis, wah masih game stres eh, gitu. Kerjanya diam aja di masjid. Sampai saya juga tidak mengerti ini ngapain saya di masjid. Kalau tuh seneng salat tidak pernah lepas dari saat di sini dekat jam tuh waktu ingat di atakwa tuh. Sampai saya juga tidak mengerti kenapa di sini terus. Belajar sedikit-sedikit dapat ilmu. Ah, belum bisa apa-apa. Tapi takdirnya memang begitu. Ada buku bimbingan mukmin dibaca, orang seneng dengar. Mulai aja ngumpul. Ini saya cerita ini bagaimana ngalirnya sebuah takdir gitu ya. Yang nggak kebayang. Ngumpul di Masjid at Lama-lama ngumpul di rumah. Kan rumah orang tua di depan Masjid at Pertama pengajian hanya 10-20 orang tuh. Nah, sedikit membahas tentang akhlak tauhid. Gak bisa saya kitab gundul enggak, baca terjemah saja. Eh, disuguhin dulu pertama roti. Lama-lama makin banyak turun jadi pisang goreng dan sebagainya. Lama-lama makin banyak sukro ada-ada Lama-lama rumah orang tua penuh. Lihat ini ngalirnya hadirin. Alhamdulillah berangkat haji tahun 87 nikah. Mulai ngontrak kamar di sini. Satu kamar. Dua ini di kesana tuh ini 24 kamar dulu. 400 meter itu. Terus ke kontrak, ke kontrak, ke kontrak. Tahun 2090 tuh ya. Dari ngontrak satu kamar. nggak kepikir jadi pesantren. Kontrak, kontrak, lama-lama ngumpul, ngumpul, ngumpul warung SMM itu dulu kecil. Aslinya itu jualan pakaian dalam. Saya yang jualan, maka saya tahu ukuran-ukuran. Karena, karena AA selesai kuliah nggak diambil ijazahnya, langsung jualan baso, jualan cendol, begitu itu. Sambil dakwah jualan baso di Sari Jadi, tapi ya gitu. Orang lebih banyak konsultasi daripada jajannya. Dan kalau sudah waktu sholat, tinggalkan aja itu restoran tuh. Pokoknya kalau bayar di sini mau nambah ke sana kembalian di situ, pergi ke masjid. Ya, tidak semua orang bisa belanja ke yang kayak gitu. Itu tukang dagang dan naon juga ki. Akhirnya gak maju-maju hadirin. Berkembang, berkembang terus ngalir. Tiba-tiba Orang mulai berdatangan. Kontrakan juga habis tahun 292 kebeli tanah ini. Terus lama-lama jadi terkenal. Tahun 99 tuh booming. Abdullah Gimnastior hampir di tiap TV ada. Apalagi 2000 tuh ceramah di depan presiden. Wah, jadi berbagai ya pengakuan dan sebagainya. Roba tuh dari daru tauhid jadi senang ke duit daru duit di sini tuh mulai tauhid menurun dulu dulu deh di sini tuh nunduk orang tuh ikhwan akhwat tuh gini jaga pandangan zikir tuh banyak tapi ilmu kurang jadi masih banyak cari-cari tapi ketika dibuka dunia wah terkenal sana sini calon-calon presiden datang ke sini. George W. Bush pengen ketemu. Wah udah dunia dikasih. Tapi iman rontok. Jadi udah nyobain tuh. Terkenal, dihormati, dikagumi, Tony Blair. Wah zaman-zaman itu ya. Allah kasih episode. Babak dunia dikasih tuh. Kayak deh saya kaya waktu itu, kaya raya sekali. Karena rezeki itu kayak ditumpahkan aja begitu saja. Uh, banyak sekali. Beli rumah di mana-mana, beli tanah. Udah gampang rezekinya. Udah gitu, babak dunia udah dikasih itu, udah puncaknya tuh. Karena dulu kalau ke istana negara diundang duduk, Pak SBY, Ketua MPR, Pak Amin Rais, Ketua DPR, Pak Akbar Tanjung dulu DPD belum ada terus Agim eh nggak ada jabatan saya tapi duduk begitu nggak ada pokoknya gaya lah santri-santri sini juga udah ya seperti pas pampers <clears throat> gayanya gaya militer gitu aduh udah rusak dunia datang tapi sudah repot lah saya Teh kalau sedang merenung teh ini teh saya teh apa gitu ya. Kayaknya nggak bahagia. Tamu ada kalau tahu 2000 sekali potret tuh deh. Antri di sini sampai pada pingsan di jalan itu. Deh. Nunggu antrian di potret Bayangkan ya itu 2000 kali. Jerawat. Kebanyakan di potret Nggak bahagia, nggak tenang pesantren nggak keurus, anak nggak keurus, keluarga nggak keurus, um, orang tua jarang. Padahal segitu deket di KPAD udah jarang silaturahim, sibuk sibuk. Itu saya pernah dikasih itu oleh Allah. Puncaknya penghormatan. Mau pergi kemana saja helikopter sudah siap. Mau ke sana dicarterkan pesawat. Ah udahlah pokoknya mah kayak RI 3 katanya gitu. Itu kata orang-orang zaman dulu. Sampaikan dulu mau jadi capres katanya ya. Itu sampai 2006. Lalu Allah menakdirkan diamanahi lagi jadi poligami. Wah, itu mahadu hebohnya. Gempa 9,5 skala Richter. Padahal sah menurut agama, sah menurut negara tuh semua prosedur dilakukan. Tapi memang episodenya. Jadi Allah ngasih takdir yang paling manis. Cucu hadirin. ini cucu. ini punten. Oh trum, Ini mah harus pegang makanan cucu ini mah khusus ya Assalamualaikum Apa? Ini anaknya Ustadz Yusuf dengan Ica Alhamdulillah ibu bapaknya ditakdirkan Hafiz Hafizah Mudah-mudahan tuh jadinya kayak gini ya Pegang makanan terus <laughs> Ini kalau nggak dikasih makanan bergerak Kalau ada makanan tenang Alhamdulillah. Teruskan. Mau dengar nggak nih riwayat? Ini penting supaya kita tahu bahwa Allah tuh ngedidik tuh dengan beragam cara. Jadi karena udah dikasih dunia, udah puncaknya deh. Popularitas, kekaguman, kekayaan, ya. Udah penghormatan, kemana-mana dikawal polisi, ya pokoknya udah selebritis aja. Sekarang dibalikan episodenya. Aduh, TV yang biasa muji streaming pagi siang sore itu ngehina adin, Abdullah bin telah terjadi penikah lagi. tidak menjangka. Aduh, itu makan di restoran wajah saya, kesini wajah saya. Dan beritanya teh nggak ada yang mendukung. mulai perusahaan goyang yang tidak goyang itu cuman koperasi semua perusahaan saya yang dagang nama Aagim goyang tuh mulai pada nyungsep waduh repot sekali tabungan juga ciut tambah lagi Ustadz Yusuf Mansur nih ah, sedekahkan apa yang paling dicintai ah, punya rumah nggak yang paling bagus di kota yang paling ma ada Ustadz wakafkan ah. itu ya les mobil ya kan? ini oh, tanah ah, tanah ada sih ini wes tabungan ah, tabungan juga iya well ya. bukan untuk beliau tapi disuruh diwakafkan itu dua hari selesai tuh puluh tahun berjuang tuh cari nafkah habis Dikit sekali. Rumah, tanah, kendaraan, tabungan. Itu cara Allah mengambil. Saya berterima kasih ke Ustadz Yusuf Mansur. Ya. Yang sudah jadi jalan melepaskan salah satu Tuhan saya. Harta. Saya berterima kasih kepada infotainment yang sudah meremukan Tuhan saya. Popularitas. Saya juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang ngambek ya yang sudah menghancurkan salah satu Tuhan saya senang dikagumi. Waktu itu terjun, keren, ripol, tulang ekor bengkok. Terima kasih ya, ini gara-gara tukang ekor tulang ekor bengkok susah kerennya. Dan sakit berdiri itu. Duduk sakit, berbaring sakit. Cukup hanya dengan meleset sedikit. Mau mendarat di, as, di rumput, angin ngehebos Dasar karena aspal, gredet aja pantat, selana bolong, tulang ekor bengkok, selesai itu. Satu tahun gak bisa duduk benar tuh, Mudah bagi Allah. Ya begitulah babaknya. Jadi udah nyobain, dibully rame-rame tuh. Tujuh tahun, delapan tahun. Dihina, dicaci, dipermalukan, dikucilkan. Mana ada dulu orang mau mesantren ke sini. Kalau dia lelaki mesantren, disangka berguru. Kalau dia perempuan disangka mau yang ketiga, repot ada. Kan? SSG tinggal berapa orang dulu? Bayangkan, tinggal 30 orang Pak. Satu angkatan dari yang biasanya 300, 400, 30. Itu juga yang sisa-sisa lah yang udah yang sudah <laughs> yang sudah paham banting. Di sini, oh saya juga ditinggalkan sebagian kawan-kawan tinggal beberapa dan berat sekali Darut Tauhid itu karena nggak bisa gajian, nggak bisa operasional, tapi survival. Nah, ini juga takdir saya karunia yang diatur Allah Pak, tapi dengan cara yang halal, benar? Tidak dengan zina, tidak dengan selingkuh, tidak dengan mencuri, tapi betul-betul dipepet dalam kesulitan yang sangat sulit. I'm lonely. Benar gitu ingat Inggrisnya? Aku sendiri. Jadi hanya Allah saja. Kawan-kawan yang kaya, yang dulu sahabat karib ditelepon, nggak ngangkat. Nah, takut merungkin istrinya curiga. Utang eko pesantren yang dulu tanggung sama-sama jadi tanggung sendiri. Ah pokoknya itu. Tujuh tahun tuh benar-benar kayak kelapa lah udah dijatuhin dijambak digebuk dicungkil disisit diparut diperas satu keberuntungan besar yang tanpa saya ikhtiari adalah adanya guru dua guru tiga sebetulnya dua yang mengajari teori satu ngajarin praktek ini yang mendamping, yang menjelaskan semuanya ini juga bukan keinginan saya. Datang dua guru ini. Yang terus membimbing. Jangan takut ah semua ini baik. Kalau suatu saat ah sudah lulus, dunia bakal dikembalikan lagi. Tapi sudah tidak ada rasanya. Tenang saja. Kapan dikembalikannya? Belum. Ah, ini baru juga mau diambil. Ya. kan. Nanti ah suatu saat akan diberikan amanah. yang Amanahnya apa mbah? Eh, tanggal bakal yang cicing. Karena ini baru mulai penderitaannya. Itu beneran terus dibimbing, dibimbing, dibimbing. Eh, kira-kira sudah kan babak tauhid, babak duit, 2006 lahir babak babak belur, ya udah babak belur, mulai dibuka lagi dunia. Dia dari tauhid berkembang, perusahaan hidup lagi tanpa rapat pusing. Pesantren mulai ada tafidz, ada sekolah dulu nggak ada sekolah ya berkembang manajemennya jadi baik DPU yang asalnya sudah seret tiba-tiba naik mulai 2013 ya dari 13 miliar jadi 33 miliar 2014 naik jadi 40 jadi 53 miliar ya 2016 naik masih naik nantinya oh 2016 naik ke 84 miliar TPU itu Masjid dikit-dikit perbaiki, perbaiki. Jadi begini. Karpet yang asalnya tipis. Awas jangan terneken duduknya ya. Ini, mahal. Yang dulu lift hanya dalam impian. Sekarang sudah ada rangkanya. Tumbuh, tumbuh, tumbuh, tumbuh. Eh, pikir-pikir. Gitu benar kata guru saya. Dunia bekal datang. Perusahaan saya hidup lagi. Penghasilan juga lebih dari cukup walaupun tidak banyak tabungan tapi tiap perlu bukan ada cukup hadirinnya Alhamdulillah oh benar benar jadi ternyata ada yang ngatur di belakang dan saya ngejalanin ini tu'til mulka mantasya sekarang begini kita udah rancang ya 2018 ya Mas Gatot Mas Gatot ini ketua yayasan 2018 saya akan mengurangi banyak aktivitas di Indonesia di pesantren mau coba cari tempat dakwah yang lain pokoknya tahu tiap tahun peran A dikurangin dikurangin 2018 saya ingin saya sudah hanya sekedar pembina saja tidak signifikan mengatur apa-apa lagi di sini nah Gak tahu 2018 mau jadi apa. Tiga tahun yang lalu udah dirapatin ininya. Yang jelas ada yang ngatur. Shh, jelas. Aku tak mengerti mengapa diriku seperti ini. Takdirnya jadi kiai tinggal milih. Kiai pecinta Allah atau kiai pecinta dunia gitu. Mungkin yang memilihnya tuh di sini. Tapi takdir jadi ininya mah nggak bisa dihindari. Jadi. Coba ya. Sekarang agak heboh lagi kemarin 2.12. Nah, kita berangkat 4.11 itu cuman mau nyapu. Enggak pengen nongol, enggak. Mau nyapu aja niat. Tiba-tiba terkena, wah itu grup Darut Tauhid nyapu. 2.12 kita juga ngirim pasukan nyapu, tidak kebayang bekal ada di panggung tuh tapi ditelepon minta ke panggung bicara jadi saja begitulah Deden ada yang ngatur makanya hidup mah nggak usah ambisi ambisi itulah kalau ambisi itu kan ujungnya dua jadi atau tidak jadi betul kalau ambisi dan tidak jadi ambisi tidak jadi menghasilkan depresi gitu penting i ujungnya ya. ambisi terjadi depresi kenapa? karena ambisi itu capek apa yang disebut latas alil imaroh jangan meminta jabatan jadi kalau kita menganggap jabatan itu sebuah yang prestis sesuatu yang membuat kita dihormati disegani, dikagumi, keren kita akan memiliki sebuah kedudukan dan orang bisa menghormat, kita bisa punya kekuasaan, mengatur, kita akan punya penghasilan dunia, itu ambisi adik-adik. Itu ambisi. Kalau tidak jadi depresi, kalau jadi tidak ditolong oleh Allah. Kalau jadi tidak ditolong. Nanti sikut sana, sikut sini padahal bekerja di dia karena ada takdirnya ya, tapi dosa weh menjelang itu. Dan kalau udah jadi itu dia punya jabatan, nanti akan kemaruk. Au, au. Kata Pak Zainuddin itu yang seperti monyet itu, kasih pisang. Ada pisang lagi. Ada pisang lagi. Gak kelihatan kan jadi monyet panjang. Ada pisang, udah susah tuh berdiri karena tinggal pakai tumit ya. Ternyata masih ada pisang. Ada lagi pisang karena ekor ikat dulu baru menderita karena serakah hina karena jabatan dosa karena jabatan zolim karena jabatan mati oh, penyesalan luar biasa di akhirat sebabnya apa ambisi berapa banyak orang yang ditakdirkan punya jabatan dan jadi hina benar benar tapi pasti ada jabatan. Dan nggak mungkin nggak ada jabatan. Nah giliran yang ditakdirkan punya jabatan. Itu jadi pemimpin yang adil. Nah, itu yang nanti ditujuh orang yang ketika di akhir di hari kiamat tidak ada naungan. Nah, salah satu yang dinaunginya itu adalah pemimpin yang adil. Yang berada dalam mimbar cahaya itu pemimpin yang adil. Berarti ada juga yang takdirnya pemimpin dan benar pemimpinnya. Pemimpin yang adil. Nah, hadirin, kuncinya apa? Jangan ambisius terhadap jabatan. Itu. Lempeng weh. Nah, kalau jadi mah bakal jadi. Kalau dia tidak ambisi dan tidak jadi, tapi api ya cari yang i ujungnya nggak ketemu apa-apa namanya juga nggak ambisi, nggak ambisi nggak jadi ya <laughs> nehi ah itu yang enak tidak ambisi terjadi nehi ah nggak gitu juga cool cool tidak ambisi jadi dalam takdir Allah maka dalam hadisnya itu Allah akan nolong semuanya ditolong menuju prosesnya terhormat tidak sikut sana, tidak sikut sini, tidak hoak, tidak menjatuhkan. Jadi we mengalir oleh Allah diatur. Ketika sudah jadi amanah itu Allah datangkan teman-temannya yang kuat lagi terpercaya. Ini ada ayat Qur'annya yang tentang sahabat Nabi yang kuat lagi terpercaya di sekelilingnya jadi nanti selama memimpin itu banyak pertolongan Allah. Langsung juga lewat orang. Jadi selama kepemimpinannya seperti Umar bin Abdul Aziz membawa keberkahan. Nah inilah rahasianya. Jadi pemimpin skala apapun jangan ambisius karena tuktil mulka mantasya Allah yang memberikan kekuasaan. Kalau Allah mau ngambil watangzil mulka mimman tasya. Kalau Allah mau nurunkan KPK tangkap ah, tangkap turun jabatan. Benar? Aib buka turun jabatan. Jadi yang nurunkan juga Allah. Muammar Gaddafi waktunya diturunkan, turun. Saddam Hussein waktunya diturunkan, turun. Tidak ada yang bisa nahan. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menahan kalau Allah mau menurunkan. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau menakdirkan. Jelas hadirin? Jangan ambisius ya, pemilihan RT tenang we. Apalagi kalau pemilihan calon presiden, saya harap saudara tetap tenang ya. Karena nggak tenang juga siapa yang mencalonkan. Dan kalau mencalonkan diri sendiri Boleh jadi istri juga nggak milih ya. Silakan ada yang mau dibacakan Siapa? dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Aku nasihatkan kepada pemimpin setelahku agar takut kepada Allah dan aku menasihati jamaah kaum muslimin agar menghormati orang yang lebih tua menyayangi yang lebih muda muliakan ulama-ulama mereka dan aku nasihatkan pada pemimpin setelahku agar ia tidak memukul mereka karena hal itu berarti menghina mereka tidak membiarkan mereka liar sehingga menjadikan mereka orang-orang yang ingkar tidak mengebiri mereka sehingga memusnahkan keturunan-keturunan mereka dan tidak menutup pintunya untuk menerima pengaduan mereka sehingga yang kuat di antara mereka menindas orang yang lemah. Baik, ini kesimpulan dari hadis-hadis yang dikumpulkan tadi. Satu, kepemimpinan, jabatan, kekuasaan, kedudukan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya, yang berambisi untuk meraihnya dan menempuh segala cara untuk bisa mendapatkannya. Jangan kalau kita punya kesempatan untuk memilih ataupun eh, memberikan pilih, uh, keputusan dari dari hadis-hadis tadi itu Rasulullah kan latas lima jangan ambisi kepada kepemimpinan. Jadi jangan kepemimpinan, jabatan, kekuasaan, kedudukan tidak boleh diberikan kepada orang yang memintanya, berambisi untuk meraihnya dan menempuh segala cara untuk mendapatkannya. Dua, Orang yang paling berhak menjadi pemimpin, penguasa, pemangku jabatan, kedudukan adalah orang yang menolak ketika diserahkan kepemimpinan jabatan kedudukan tersebut dalam keadaan ia tidak menyukai dan tidak berharap kepadanya. Tiga, kepemimpinan adalah amanah yang besar dan tanggung jawab yang berat, maka wajib yang menjadi pemimpin untuk memperhatikan hak-hak yang dibawa kepemimpinannya. Tidak boleh mengkhianati amanah tersebut. Empat, keutamaan kemuliaan bagi seseorang menjadi pemimpin dan penguasa apabila ia memang pantas memegang kepemimpinan kekuasaan tersebut. Sama saja baik ia pemimpin negara yang adil, bendahara, terpercaya atau karyawan yang menguasai bidangnya masing-masing. Lima, Ajakan kepada manusia untuk tidak berambisi meraih kedudukan tertentu khususnya bila ia tidak pantas untuk kedudukan tersebut. Yang keenam, kerasnya hukuman bagi yang tidak dapat menunaikan kepemimpinan dengan semestinya, tidak memperhatikan hak orang-orang yang dipimpin dan tidak melakukan upaya optimal untuk memperbaiki urusan kepemimpinannya. Jadi kepemimpinan itu perkara yang berat, yang salah lah kalau kita ambisi itu. Tenang, tapi kalau memang kita ditakdirkan bekal jadi, kita diberi kemampuan untuk itu. Baik iman, intelektual, fisik, kecerdasan, dan kawan-kawan yang akan membantu. Kata kuncinya, jangan ambisius, jangan ingin tampil, jangan ingin kelihatan dikagumi orang, jangan ingin orang tahu kemampuan kita. Gak usah, gak usah. Nah, dengar ya, ini rahasia kita bahwa kesuksesan kepemimpinan itu tergantung Allah nolong atau tidak <clears throat> itu aja kalau Allah nolong beres kalau Allah tidak nolong mau gimana kan benar jadi pemimpin tuh yang utama tuh ngajak orang beriman ke Allah karena dengan keimanan itulah nanti pertolongan Allah datang benar pemimpin itu ngajak orang hidupnya tuh jadi amal soleh bukan jadi pekerja tapi Orang yang menjadikan aktivitasnya jadi amal soleh. Karena yang dipimpin pasti mati. Dan yang dibawa oleh rakyatnya apa? Hadirin, jawab hadirin. Jangan bikin emosi ya. Pada malam nih. Yang dibawa oleh rakyat ke akhirat apa? Padi, batu bara, kelapa, apa hadirin? Amal jadi tugas pemimpin itu ngajak masyarakatnya punya bekal pulang ke akhirat yaitu amal soleh. Dagang jadi amal soleh. Kira-kira kalau pedagang jadi amal soleh, nipu enggak? Licik tidak, sumpah palsu tidak, ekonomi benar. Saya pernah diundang ke Shanghai. Tidak boleh sasa sisi hadirin. Cep Hai. Shanghai itu bangunan megah, bersih, rapi, taman indah. Tapi pas ke pasarnya, di sini ada barang asli. Ye, kalau nyari barang asli mah nggak kesini, 100% palsu. Gimana dagang nipu semua? Harga dari 200 jadinya bisa 20. Dan nipu Terus apa ini kebanggaan punya rakyat penipu? Hadir Ustaz. Ya, Hah? Apa bangganya jalan bagus, tower bagus, taman indah, rakyatnya ah, tukang tipu? Oh, nehimen. Tidak. Membangun peradaban adalah membangun akhlak. Gak bisa kita punya pedagang penipu, benar? tidak akan ada kebahagiaan, keberkahan. Amal soleh. Yang ketiga, didik masyarakatnya jadi senang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini yang paling penting. Tahu salah satu kelemahan masyarakat kita acuh kepada kemungkaran. Sampai yang paling kecil aja acuh, dia juga mungkar. Punten ya, punten yang sering buang sampah aja sembarangan buang. Dan tidak ada yang berani mengingatkan. Coba untuk perkara remeh aja, gak ada keberanian hadirin. Untuk stand up. Ini rada keren ya, stand up. Stand up tuh berdiri untuk mengingatkan. Harusnya kan orang buang sampah langsung kita kejar. Kalau dia buang sampah dari kendaraan, kita naik motor, punten ambil. Pak, punten sampahnya jangan di jalan ya saya kembalikan coba ya. ada yang berani gitu rokok diangkot, ada yang berani menghentikan semuanya teracuni oleh asap rokok dan ada yang asma akut boleh akunya dimatikan Kan nyebut ada yang asma akut kan nggak harus diangkut, benar? Mungkin di ruang gawat darurat. Oh iya ya, maaf ya. Nah gitu. Ya persis seperti yang jam 2 malam saur saur saur saur saur saur saur saur saur saur saur saur saur aduh jam 2 2 seperempat Ah, saya cari aja itu musolanya, ternyata musola kecil. Toaknya yang besar. Disimpannya di pohon. Aduh. Pas dilihat ke dalam, lagi pada tidur tuh. Ada enam orang. Lima tidur, satu yang bangun. Sambil nyender, sahur, sahur. Bangun. Ay, sekelilingnya tidur. Coba ini hadirin. Harus stand up. Tapi bijaksana Dek, maaf jam berapa ini? Waktunya sahur. Ini gelap jadi nggak tak ketahuan yang ngomong agim <laughs> ah, hadirin. Kalau ada ketahuan, tapi belum tentu dia tahu juga ya. Dek, orang sekarang sahur tinggal pakai beker. Oh, udah nggak bisa pak, ini udah biasanya tiap tahun begini. Dek, banyak orang yang jam segini itu lagi tahajud terganggu dengan teriakan-teriakan ini. Cukup sekali aja bangun. Orang juga sudah tahu. Ah, nggak bisa Pak, udah udah biasa Dek, mulai saya nggak enak. Lihat aja. Siapa yang kelindes truk hari ini? Lihat aja. Kalau nggak berhenti lihat siapa yang kelindes truk. oh, takut dia. Padahal saya kan cuma suruh lihat yang kelindes truk yang Berhenti itu waktu itu. Besoknya mah jadi lagi lah ya, hadirin. Nah hadirin sekalian, saya nggak menganjurkan saudara segalak itu ya. Tapi kalaupun jengkel harus dengan alasan yang pas. Pak, maaf ada yang asmanya akut. Kalau kena asap bisa pingsan. Nah, dia mempersepsi itu jadi oh gitu. Ya itu dalam rangka menolong dia tidak tidak rokok di mana aja. Yang asma tidak diangkot ya itu bukan urusan dia ya. Nah hadirin, tapi stand up. Ini cerita ya, suatu saat takdir di Australia, dakwah di sana. Melihat sebuah sekolah Islam, bagus. Saya datang ke sana khusus, ngamera gitu, tanpa merasa bersalah. Lihat, tiba-tiba datang seorang guru mengatakan, maaf, tolong segera dimatikan handphonenya kami, saya guru di sini, kami tidak mengizinkan ada yang merekam keadaan di sini. Pertama aturan dari sekolah, yang kedua orang tua murid juga belum tentu mereka e, menyetujui anaknya direkam. Tolong dihapus yang tadi direkam. Sopan, tegas, aduh, inilah stand up hadirin. Nah harusnya masyarakat kita begitu. Kita coba lagi macet semua berlomba-lomba ke tengah. Atau logika dasarnya lagi macet motor ke tengah semua. Ini maju halangan motor, benar? Enggak punya rasa malu. Enak aja di sana. Kalahkan nunduk, titi tidit itu. Dia kesini nggak bisa, kesal Makin macet. Ini nggak ada stand up. Parkir motor. Udah jelas ada garis. Ke tengah, jalan, orang jalan kaki susah. Macet, jadi susah orang lewat. Siapa tahu ada yang hamil, mau melahirkan, ada ambulan, susah. Gak ada yang stand up tuh. Bahkan kita yang parkir sembarangan. Susah ngebangun apapun ya. Kalau orangnya tidak bergabung dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita tidak dalam posisi menghakimi. Jangan, hei parkir yang benar pakai otak lu. Ini juga pakai otak parkir di sini ya enggak? Jangan kita, maaf suara saya parau ya, harus pakai etika. Kalau ada yang parkir sembarangan, Untan boleh saya bantu kepinggirkan ya Kang ya, supaya tidak melewati garis. Enak nggak begitu? Susah gitu tadi. Kegelweh. Nah begitulah. Yang ini yang sering disampaikan. Kalau ada orang ketiaknya baru. Eh bak baru bau. <laughs> Jadi ya, jena Allah aku haus ya. Pas di sini kipas angin. Jadi kan rezeki nomplok tuh. Gimana solusinya, Kang? Eta ya teh ketiak atau jat asam arang? Enggak <laughs> boleh. Solusi terbaik adalah pergi ke SMM. Ini stand up nih ya. Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Pergi ke SMM. Beli deodoran dua. Cing sopan Kang, saya belinya ada dua nih, ini cocok buat saya nih, buat akang satu. Jadi nggak malu kalau beli satu kan, eh jangan mana, pantau. <laughs> dia tahu, dia inti ya kan. Tapi kalau dua kan bijak, nah stand up tuh begitu, jelas nggak ada nih. Lauk na benang, China herang. Ini yang dibutuhkan sekarang. Kita ini cuek terhadap kemungkaran tuh, benar. Pengecut kalau ada apa-apa tuh. Laki-laki juga ada apa-apa enggak. Duduk-duduk aja. Ada ibu-ibu hamil dia duduk kayak gini. Enggak ada kehormatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tawasobil hak. Dan yang terakhir tawasobil sabar. Jadi tiap waktu masyarakat itu untuk dilatih untuk sabar. Menahan diri, mengendalikan diri. Karena hanya masyarakat yang bersabarlah yang bisa bangkit. Dalam dalam taat, sabar. Dalam menjauhi maksiat, sabar. Dalam menghadapi musibah, sabar. Ya, kalau sebuah perusahaan punya empat sifat ini, amanu wa amilu solihat wa tawasobil hak wa tawasobil jadi. Kalau belum skala besar keluarga aja. Jadi kalau ngebangun keluarga tuh ini intinya keluarganya imannya kuat nggak tauhidnya, keluarganya niatnya beramal tidak, keluarganya punya kemampuan saling menasehati dalam kebenaran, apakah keluarganya meningkat kesabaran, keluarga beruntung ini empat. Pemimpin skala apapun, ini empat kunci kepemimpinannya, kalau ingin untung. Nah hadirin, sudahlah, tidak usah banyak ambisi kecuali ambisi yang empat ini. Meningkatkan iman, menjadikan amal soleh, paham kebenaran, amalkan kebenaran, dakwahkan kebenaran dan bersabar. Mudah-mudahan manfaat. Ya. Jelas tidak nih? Jangan ambisius terhadap jabatan. Kalau nanti takdirnya ada akan ditolong. ada yang dibacakan. ada satu hadis dari Abu Musa al-Ashari radhiyallahu an dia berkata aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dua orang saudara sepupuku salah seorang dari dua orang ini berkata ya Rasulullah berikanlah kepada kami jabatan untuk memerintah sebagian daerah yang dikuasakan oleh Allah azza wa jalla kepadamu orang yang satunya pun juga berkata demikian lalu beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kami demi Allah tidak akan memberikan jabatan kepada seseorang yang memintanya ataupun orang yang ambisi untuk memperolehnya. Hadis mutafak alaih. Yang satu lagi yang Abdurrahman bin maaf satu lagi itu ada tuh. Ada ketemu dia? Ada. Ya, dari Abu Sa'id yaitu Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kau meminta jabatan, sebab jika kau diberi jabatan tanpa adanya permintaan darimu, maka kau akan diberi pertolongan oleh Allah dalam memegang jabatan itu. Tetapi jika kau diberi karena adanya permintaan darimu, maka jabatan itu sepenuhnya diserahkan kepadamu apabila kau bersumpah atas suatu sumpah, kemudian kau melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang engkau sumpahkan tadi, maka kerjakanlah apa yang lebih baik itu dan bayarlah denda karena sumpahmu itu. Hadis mutafak alaih. Nah itu yang jangan ambisius ke jabatan, tenanglah ya. Jadi orang benar aja. Bolehkah bercita-cita jadi ulama? <clears throat> Bolehkah bercita-cita jadi ulama? Tunggu dulu. Apa yang terpikir seorang ulama? Saya bercita-cita jadi ulama. Gimana ulama tuh? Dia tuh keren loh. Kemana-mana disalamin. Kalau ceramah pulangnya dikasih berkat. Amplop juga. Well, nanti dia ke TV terkenal. Nanti dikagumin orang. Banyak yang naksir Jangan pengen jadi ulama. Dia bukan pengen jadi ulama, dia pengen dunia dengan aksesoris ulama. Gak boleh. Itu bukan pengen jadi ulama. Pengen jadi ulama tuh ingin jadi orang yang takut kepada Allah. Jadinya sekarang jadi gimana dong? Sekarang pengen jadi ahli takwa saja. Saya mau pengen jadi orang soleh, solehah akhwat soleha ya ikhwan soleh karena kalau ikhwan soleha berarti dia cirinya jarang ke masjid ya jadi orang baik saja cukup nanti ngalir kok takdir Gak ada yang ketukar gak ada yang meleset kalau kita bertakwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yatasib wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa asbuh. Lebih enteng hadirin? Lebih ringan enggak hidup ini? Ya, makasih. Pak Gatot, ini udah pernah kenal ketua Yayasan Darut Tauhid enggak? Mas, berdiri Mas. Karena nanti harus ditanggung jawab di dunia akhirat. Ya, inilah Assalamualaikum. Ini sekarang yang berat sekali di akhirat tanggung jawabnya. Kalau AA di sini statusnya pria ya pria yang sudah menikah sebagai pembina Pak Gatot ini adalah ketua yayasannya. Kepikir nggak mas sebelumnya bekal jadi ketua yayasan? Tidak terpikir. Tidak terpikir. Kuliahnya apa jurusannya mas? Teknik mesin. Tuh, oh, gak hadir. Sekarang teknik mesin harus mengelola pesantren sebesar ini. Jadi nggak kebayang sebelumnya begini. Nggak, nggak sama sekali terbayang. Tapi beliau banyak pertolongan Allah. Dulu waktu radio kita collab dijual nggak bisa, patungan pada nggak mau. Nah diserahkan ke Pak Gatot, Pak Gatot tolong dengan izin Allah sehat ya. Berapa tahun dulu? 6 tahun. 6 tahun ya dari minus ya. Dari minus ya. Alhamdulillah. Sekarang harus ngegaji berapa orang syariatnya di Darut Tauhid? 358 yang di yayasan. Ah, 300 total berapa? 800 ya yang 800 orang ya. Harus gajian tiap bulan. Perputaran uang setahun berapa tahun kemarin kita, Mas? Total dengan grup MK dan koperasi kurang lebih 330 miliar. Sepertiga triliun harus di di perusahaan besar atau ya, teh harus ada ya jadi nggak kebayangnya nggak sama sekali nggak terus kebayang. kebayangan remang-remang ke depan gimana nih penerawangannya <laughs> yang terbayang semoga Darut Tauhid dan semua sivitas dan keluarga besar Darut Tauhid mendapatkan pertolongan Allah kemudahan dari Allah sehingga amanah yang diberikan kepada Darut Tauhid dan kepada kita semua dapat dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Amin. Tidak terbayang ya bukan begini. Sekarang bendahara yayasan Pak Iskandar berdiri jarang-jarang ini dikenal. Kan nggak pengen terkenal ya jadi saya kenalin aja. Nah, ini kembarannya. Siapa nama? Muhammad Iskandar. Pak Iskandar. Kuliah jurusan apa? fisip Tuh, makin nggak jelas hadirnya. Terbayang tidak sekarang harus mengelola yayasan seperti ini? Tidak. Tidak ya. Tapi jadi aja apa karirnya di Daruto itu gimana rintisan karirnya? Dulu dia mania untuk nyihatin BMT. Oh, menyehatkan BMT dulu ya. Mulai masuk Daruto tahun berapa? 96. Program apa dulu? Dulu dari jemaah. Dari jemaah. Minta oleh teman untuk bantu-bantu di koperasi. Di koperasi terus. Jadi bendahara koperasi. Terus megang DPU. Memegang dompet peduli umat ya iya, dulu. Ya dulu ya terus jadi bendera yayasan. Pernah juga megang anak-anak perusahaan eh, DT. Tuh begitu. Jadi sekarang sepertiga triliun ini harus beliau pikirkan harus ada dan harus dikelola dengan baik. Begitu penerawangan ke depan gimana penerawangan? <laughs> Semoga kalau kita memang dekat dengan Allah, Allah akan bantu. Jadi posisikan kita menjadi hamba yang layak ditolong oleh Allah Subhanahu Insya Insya Allah akan Allah akan membantu semuanya. Tuh, jadi andalannya cuma Allah ngurus Darut Tauhid ini. Terima kasih. Siapa lagi? Ada Pak Alek nggak? aja yang ada sini. Mas sini. Punten. Coba ini. Boleh pegang itunya. Siapa nama? Nuradi Subrata. Tebak ini sipil atau militer. Nah, udah. Saya pertama kali ketemu di mana Mas? Dulu ketemu ketemu di Masjid Sultan Singapura. Di Masjid Sultan Singapura. Beliau baru pulang latihan dari mana Mas? Dari Australia. Dari Australia. Jadi ini siapa nih? Kayak ada tentara-tentara Indonesia. Nah, ternyata baru selesai latihan di Australia. Wah, oh, ada di Singapura. Ada tugas lah. Ada tugas ke Singapura begitulah dengan teman-temannya. Eh lama-lama jadi di sini. Kebayang tidak bekal di Darut Tauhid? Sama sekali tidak kebayang. Bagaimana rasanya di Darut Tauhid ini? Alhamdulillah. Lebih tenang. Lebih tenang, lebih jelas ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Tuh nggak kebayang beliaulah yang sangat membantu uh, santri siap guna agar latihannya menjadi lebih terstruktur, lebih jelas karena beliau memang dari kalangan militer yang sekarang hijrah ke Darul Tauhid. Ada aja pertolongan Allah. Ya. Ya begitu. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Pak Ruli Asana, adakah di sini Pak Ruli? Ah, sini Mas, Puntan. Saya ingin menunjukkan kalau Allah nolong tuh dari mana-mana. Sebelum yang di sini para ustadznya juga ada ya. Jadi kalau saudara ingin tahu juga gimana sistem di Darut Tauhid ini, kok ya diharapkan makin hari makin bagus. Ini kenakan. Halo, Mr. Rory Hasana, how are you today? Oh, fine, fine. Pak Ruli Hasana, nama? Muhammad Basharul Hasana. Nah, gitu. Alhamdulillah. Sebelumnya kerja di mana? Um, 18 tahun di perusahaan swasta, perusahaan sertifikasi di uh, perusahaan sertifikasi Jerman ya di Jakarta. TUV Jerman itu dan beliau presiden direkturnya. Lalu ketemu umroh, lalu memutuskan hijrah dan kemarin waktu ke Amerika berdua dengan beliau. Sengaja saya ajak karena bahasa Inggrisnya lancar ya. Tapi namanya kan menegangkan semua. Beliau Muhammad, saya Abdullah. Tapi kan dengan izin Allah luar biasa ya, pak Ruli. Iya, alhamdulillah. Diperiksa nggak kita di imigrasi? Alhamdulillah lancar sekali ya. Jadi di luar perkiraan saya termasuk agak paranoid karena saya biasa berpikir sistem harus mikir risiko. Hmm. Kita lewat cerita-cerita dikit lah. Ya silakan. Lewat eh, Hong Kong. Di Hong Kong itu A sampai melipat dua sorbannya itu supaya tidak ada identitas sebagai ulama. Karena kita takut ya. Satu dikasih ke teman yang di Hong Kong, satu dilipat supaya nggak tahu. Masuk di LA, alhamdulillah semuanya lancar ternyata tidak tidak ditanya satupun. Yang ditanya Pak Ruli, uang berapa gitu ya? Kalau bagian saya kan rada malas ditanya. Eh, eh, langsung aja empat jari cap keluar saja. Pas keluar apa yang dikatakan oleh petugas imigrasi, assalamualaikum. Begitu. Ternyata dari sekian banyak petugas ditakdirkan mungkin yang ngurusnya itu adalah seorang muslim juga Allah yang atur Pak Duli, bagaimana rasanya mengurus perusahaan Jerman dengan perusahaan Allah ini apa bedanya ada beberapa prinsip yang sama dan bisa saya uh, terapkan insya Allah di sini sama teman-teman tentu speednya berbeda dengan uh, tim yang sebelumnya kebanyakan lulusan luar dan atau sudah cukup matang di perusahaan sebelumnya sudah senior di sini harus lebih sabar pelan-pelan perbedaan memang e, kesabaran. Jadi sabaran tidak gampang kita mengajarkan sistem yang sudah terpakai dan umum dipakai di luar sementara di sini beda sekali. Belum tentu dibutuhkan tapi ketika tahu kegunaannya biasanya baru. Jadi adoption rate-nya itu agak lambat sedikit gitu jadi agak lama. Tapi e, setelah setahun atau hampir dua tahun sekarang ini alhamdulillah ada beberapa yang sudah mulai jalan dan uh, sudah lebih terinternalisasi, teman-teman sudah bisa memikir sendiri apa yang harus dilakukan. Contoh paling gampang, bagaimana perencanaan yang sudah dibuat, dilakukan itu pengecekannya seperti apa ini yang kadang-kadang tidak terlalu kita fokuskan. Nah sekarang ini kita masuk di posisi pengecekan diaktifkan, mulai dari pengecekan sistem, pengecekan proses, SOP semua itu sudah mulai dijalankan. Nah, kan nggak ngerti kan dari wajahnya wajah-wajah tengati. Nah inilah <laughs> diri salah satu kelemahan kita organisasi kita tuh sahayunya ya kan. Nah tapi Allah datangkan orang yang sudah 18 tahun bergelut dengan sistem. Jadi sekarang kita bisa tahu kekurangan yang harus diperbaiki. Itulah cara Allah menolong. Paruli harus sabar karena pahala itu besar dari sabar ya. Iya, Gaji besar jadi kecil tapi barokahnya yang besar sejujurnya bahagia mana Pak Roli? Alhamdulillah betul saya di sini sangat bahagia karena sholat lima waktu lebih terjamin. Di tempat yang lama itu <clears throat> saya kadang-kadang sulit sekali mau tahajud tuh hampir sulit sekali bangunnya karena sampai jam 12 malam masih bisa aktif karena di Jerman baru jam 12 malam itu baru jam 6 sore ya mereka baru tutup jadi jam 9 pagi mereka kita jam 3 sore mereka baru mulai aktif meeting jam 1 siang kita sudah jam 7 malam. Jadi saya kadang-kadang harus standby untuk merespon karena sebagai eh, country manager jadi harus orang pertama yang harus di merespon ya tidak mungkin saya kasih ke manajer yang lain gitu jadi tapi di sini lebih di sini luar biasa. waduh sini bisa Sholat tahajud ya jadi gaji ya, dari Allah kan lebih enak jadi terkompensasi ya jadi yang paling mahal itu ketenangan benar betul betul, betul di, sis, ah. sistem kan bisa ngeketenangan bisa, jadi e, tentu iramanya kita tidak perlu target oriented ya, kita tenang aja. Yang penting kita sudah tahu ada tujuan, yang penting sasaran sudah tahu, tetapi pelan-pelan saja. Kita balik, jadi di sini kita ibadah, kerja menyesuaikan dengan jadwal ibadah, beda dengan ya. dulu. Kalau dulu kita sulit sekali, meeting itu sangat nggak enak. Mungkin berapa kali beri contoh, izin mau sholat itu harus bohong, numpang mau ke toilet gitu ya, setelah kita sholat. Gitu. Jadi sebegitunya kita takut di sini nggak sholat dikejar ya. ya. begitulah dan urusan beres-beres aja ya kan alhamdulillah alhamdulillah nah seperti inilah hadirin terima kasih Pak Duli. alhamdulillah alhamdulillah nah seperti inilah hadirin tentu saja ada ustadz-ustadz yang lain yang memang di sini Ustadz Yusuf bagian uh, Quran tapi Allah datangkan dari berbagai elemen jelas ya jadi yang paling penting jangan ambisius supaya Allah menolong segala urusan kita. Sepakat? Harus sepakat. ini tidak sudah dicerdaskan dari tadi ya. Baik. Kita akan segera menutup dengan doa sambil kita tutup kita baca Al-Qur'an. Oh, ini. <clears throat> Masya Allah satu lagi terakhir. Ini adalah dari Somalia. Di Somalia belajar Qur'annya begini nggak ada Al-Quran. Jadi mereka menulis di kayu, kemudian ini dihafalkan, dihapus. Alhamdulillah tim dompet peduli umat sudah sampai di Somalia. Bawa berapa puluh ton? Berapa puluh ton? Kita 30 ton bahan makanan dan sebagainya. Dan oleh-olehnya ini. Kalau saudara mau ini silahkan dibawa ke rumah untuk kenang-kenangan tapi kalau bisa ditukar dengan infak buat mereka, ya. Ya disesuaikanlah infaknya jangan ah saya puluh ribu gimana. Jika tuh hadirin jangan bikin emosi ya. Kemarin di Jakarta ada yang begini juga. Ayo siapa yang mau silakan ambil untuk kenang-kenangan tapi infak 100% infaknya dikirim ke sana ya. Alhamdulillah ada yang berani ngasih 100 juta rupiah.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 يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta. Subhana, subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma taqabbal minna siyamana ya Allah wa taqabbal minna qiyamana wa salatana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah terimalah ibadah kami ini Terimalah saum-saum kami ini ya Allah Terimalah sholat-sholat kami Terimalah semua amal-amal kami Seburuk apapun niat kami Seburuk apapun amal kami Ya Allah Ampuni Ampuni ya Rabb Sebanyak apapun maksiat yang kami lakukan Jadikan Ramadan ini benar-benar mengampuni semua dosa kami. Sekelam apapun masa lalu kami, ya Allah. Sehitam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha taubatan nasuha ya Allah wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah doa yang maha menatap Ramadan bulan mustajab. Jadikan saat ini saat engkau kabulkan doa-doa kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin ya hayu ya qayyum. Bi rahmatika nastaghiits. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Hadirin doalah masing-masing. Amin, amin, amin. Doakan orang tua, hadirin doakan orang tua. Doakan hadirin. Ramadan mustajab saat Amin ya Allah Amin Terutama yang sering durhaka kepada orang tua Doakan guru-guru kita Yang jadi jalan kita bisa mengenal Allah makan orang-orang yang berbuat baik kepada kita selama ini. Doakan juga hamba-hamba Allah yang kita zolimi selama ini. Ya Allah, Allah maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama ya Allah waj'alna lil muttaqina imama Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar Ya Allah sembuhkan jamaah yang sedang sakit ya Allah khususnya Mas Punto yang sedang sakit ya Syafi sembuhkan Ya Allah berikan ketenangan bagi yang resah gelisah. Bukakan rezeki hanya yang halal ya Allah. Yang berkah. Karuniakan kepada kami kemudahan urusan yang maslahat dunia akhirat. Jauhkan dari urusan yang jadi fitnah bagi dunia akhirat. Ya Allah berikan pendamping terbaik bagi yang menantikannya. Rumah tangga sakinah penuh berkah. Solehkan keturunan kami ya Allah. Jadikan keluarga hafiz hafizah Ya Allah undang ke Baitullah jamaah ini ya Karim. Undang ke Baitullah ya Allah. Undang ke Baitullah. Allahumma ja'al hajjan mabrur, Sa'yan masyhur wa tanban maghfur. Wa tijaratan lantah. Ya Allah persatukan para ulama ya Allah. Lindungi para ulama ya Allah. Berkahi kehidupan para ulama dan umatnya ya Allah. Ya Allah karuniakan kepada kami para pemimpin yang adil pada pemimpin yang takut padamu ya Allah. Pada pemimpin yang dapat membimbing kami dekat dengan, Jangan biarkan kami dipimpin oleh orang-orang yang tidak beriman padamu ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin doa air majlis.